akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. angkat Jaya Negara. angkat Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-272 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Eni Pudiono sebagai Tribuana, Lanti sebagai Puya, Novia Mandagi sebagai Raja Patmi, Endah sebagai Mahadewi, Indrawati sebagai Indreswari, Susi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Tato sebagai Ratanca, Heni sebagai Praharsini, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. itu Rakuti dan Luh Jinggan kembali mengadakan pertemuan gelap di tepi kota Raja Majapahit. Rakuti merasa lega. Ternyata Luh Jinggan sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Luh Jinggan, kau tidak perlu merasa tersiksa. Kau tidak perlu merasa berdosa. Semua dosa Gusti Ramapati yang akan menanggung. Itu bukan menjadi bagian kita. Kita hanyalah menjadi orang-orang suruhan. Tapi kakak, tangan-tanganku ini yang mengerjakannya. tangan-tanganku. Aku seperti melihat tangan-tanganku kotor sekali. Bukan kita yang kotor. Kita juga ikut menjadi kotor, Kakang. Kita sudah bermain-main dengan lumpur yang kotor. Kita pasti akan terkena noda-noda hitam. Sudahlah. Tak ada gunanya kita menyesalinya. Kita hanya memilih yang terbaik di antara yang buruk-buruk. Lu jinggan? Apa, Kakang? Apa yang kau pikirkan lagi? Hmm? Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya merasa sedih. Aku menyadari sekarang ini aku telah berkomplot dengan para penjahat istana. Mereka yang memaksa kita loh. Mereka yang memojokkan kita. Ah, Aku sendiri tidak pernah bermimpi suatu saat akan mendapat tugas gila seperti ini. Aku tidak pernah menginginkannya. Ibunda Ratu, Gusti Putri, kasihan Gusti Putri. Hampir setiap pagi, beliau minum air sari buah-buahan yang bercampur racun. Dan beliau sama sekali tidak menyadarinya. Dan beliau sampai saat ini masih tetap percaya padaku. Lu Beliau tidak tahu bahwa di istana Kaputren telah bercokol seorang penjahat perempuan. Loh. Seorang durjana yang ingin membunuhnya. Dan penjahat itu bernama Lucinggan. Lucinggan. Aku tidak senang mendengar kata-kata seperti ini. Jangan kau ulangi. Seharusnya aku tidak melakukannya. Seharusnya aku tidak melakukannya. Tapi, tapi aku sudah melakukannya. Aku sudah terlanjur melakukannya. Sudahlah. Kadang-kadang kita memang terpaksa melakukan apa yang tidak kita inginkan. Terkutuklah aku ini. Para dewa pasti akan mengutuk hidupku. Aku seorang abdi yang durhaka. Aku pantas mendapat hukuman yang berat. Loh, ya, Jinggan. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Kau tidak boleh terus-menerus tercekam. Tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan sekarang ini. Tak ada yang bisa menghukum kita. Iya, memang tidak ada yang bisa menghukum kita kecuali diri kita sendiri. Sudahlah, ayo kita kembali. Ayo lo, kita tidak bisa lama-lama di tempat ini bukan? Kakak Rakuti, aku takut. Aku takut kembali ke istana Kaputren. Lu jinggan. Ketakutanmu itu bisa membahayakan keselamatan kita. Tapi aku takut sekali. Apalagi jika aku harus berhadapan dengan Gusti Putri. Aku tidak berani memandang wajah beliau. Seolah-olah beliau menuding kepadaku sambil berkata dengan hati nuraninya yang tajam. Lihat kemari, Lu. Jangan tundukkan kepalamu. Lihat kemari. Pandanglah aku. Nah, siapakah aku ini lu? Ayo jawab, siapakah aku ini? Dan apa yang telah kau lakukan padaku? Tidak, kakak. Aku tidak mau kembali ke istana Kaputren. Aku takut sekali. Lu jingga. Oh. Kau jangan membuat aku menjadi bingung. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Ah. Jangan turuti perasaanmu. Kau tidak mempunyai alasan untuk takut. Bukankah kau melakukannya dengan diam-diam? Memang benar, Kakang. Aku melakukannya dengan diam-diam. Dan aku melakukannya dengan terpaksa. Mungkin itulah yang membuat hatiku dicekam rasa takut. Bahkan pernah suatu malam aku bermimpi. Gusti Putri datang padaku. Dan beliau memaksaku meminum racun itu. Itu hanyalah bayangan-bayanganmu sendiri. Tidak pernah ada kenyataannya. <laughs> Sudahlah. Hapuskan rasa takutmu itu. Kau harus bersikap seperti biasa. Jangan sampai penghuni istana keputren mencurigaimu. <laughs> Ayo loh. Ini sudah terlalu malam. Ayo pulang. menunggangi kudanya melintasi ladang-ladang yang luas, sementara Luh Jinggan mendekap pinggangnya. Mereka segera tiba di jalan raya kota Raja Majapahit. Rakuti terus menggebrak kudanya menuju pintu gerbang. Oh, Buya, dari mana saja kau, Luh? mencarimu ke sana kemari? Aku pergi ke Puri Sesaji. Sendirian? Iya, sendirian. Aku ingin membakar dupa untuk memanjatkan pujian kepada Sang Yang Siwa. Tidak biasanya kau pergi sendirian ke Puri Sesaji? Ada apa, Puya? Kau juga tidak biasanya malam-malam pergi ke ruangan bilikku. Gusti Putri sakit, loh. Oh! Ada apa, lu? Ada apa? Oh, uh, Eh, tidak, eh, tidak apa-apa. Aku hanya tanganmu gemetar. Ah, ah, ah, benar jangan pucat. Oh, benarkah Gusti Putri sakit, Bu ya? Iya. Tadi beliau berjalan-jalan sebentar di ruangan pendopo. Menurut seorang dayang-dayang, beliau tiba-tiba jatuh. Kami semua menjadi kebingungan. Akhirnya, kami beramai-ramai mengangkat tubuh Gusti Putri ke ruangan dalam. Oh, Racun itu, racun itu sudah mulai bekerja rupanya. Apa yang telah kulakukan ini? Gusti Putri, maafkan hamba Gusti Putri. Maafkanlah Lujinggan, dayang-dayang bodoh ini. Lu? Lujinggan? Apa yang kau pikirkan? Oh, tidak, Buya, tidak. Aku ingin, aku ingin menengok Gusti Putri. Jangan, Lu. Tidak seorang pun dayang-dayang diperbolehkan masuk. Sekarang Gusti Putri sudah siuman kembali. Beliau terbaring di ruangan dalam. Di sana ada Gusti Putri Raja Patmi, Gusti Mahadewi, Gusti Indreswari, dan Gusti Pratnya Paramita. Buana terbaring lemah di atas ranjang berukiran indah. Putri Indreswari, Putri Pratnya Paramita, Putri Mahadewi, dan Diah Dewi Gayatri duduk menungguinya. Bahkan Putri Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiat Sri Raja Dewi juga hadir. Mereka semua nampak mencemaskan kesehatan Ibunda Ratu. Yunda, apa sebenarnya yang Yunda rasakan sekarang ini? Entahlah Dinda Gayatri, akhir-akhir ini aku merasa tubuhku menjadi lemah. Barangkali Yunda kurang istirahat. Yunda harus banyak istirahat dan banyak makan. Aku tidak pernah pergi kemana-mana, Dinda Mahadewi. Perjalananku yang paling jauh ialah pada saat kita mengadakan upacara sesaji di Candi Simping. Setelah itu, Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Kalau begitu, Yunda pasti terlalu banyak berpikir. Ya, mungkin juga begitu Dinda Indraswari. Tapi bagaimana aku tidak harus banyak berpikir? Kalian tahu sendiri, aku harus terus mengawasi Jaya Negara. Jaya Negara itu belum bisa kulepaskan begitu saja. Dia masih belum matang sebagai raja. Dia masih perlu pendamping. Tapi Yunda, Yunda harus memperhatikan kesehatan Yunda. Kami semua juga tidak akan tinggal diam jika Yunda mengalami kesulitan. Terima kasih Dinda Pratnya Pramita. Aku percaya pada kalian semua. Dan kalian tidak usah cemas. Kukira aku akan segera sembuh. Memang barangkali aku harus istirahat barang beberapa hari. Dewi, Iya, Ibunda Ratu. Dan kau Raja Dewi? Iya, Ibunda Ratu. Apakah Jaya Negara masih sering mengunjungi kalian? Akhir-akhir ini tidak lagi Ibunda Ratu. Iya, Ibunda Ratu. Sekarang Kanda Prabu Jaya Negara lebih sering pergi ke istana Kapopongan. Ya. Itulah. Jaya Negara itu bagaimana? Dia itu seorang raja. Seharusnya dia tidak boleh bersikap seperti itu. Dia harus lebih sering tinggal di istana. Dia harus mengurusi rakyatnya dan bukan bersenang-senang sendiri. Itulah satu-satunya sebab yang seringkali membuat pikiranku menjadi berat. Jaya negara, kalau dia tidak mau mengubah sikapnya Bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab yang besar? Bagaimana dia bisa memimpin rakyatnya? Bagaimana dia bisa melanjutkan cita-cita Ramadannya yang ingin membuat negeri ini aman, tentram dan damai, makmur dan sejahtera? beberapa orang yang mendengar berita tentang Putri Tribuana yang tiba-tiba sakit. Mereka adalah penggawa-penggawa kerajaan yang berpangkat tinggi. Berita itu memang sengaja ditutup, jangan sampai meluas kemana-mana. Rakuti juga sudah mendengar berita itu. Suatu malam dia menjadi gelisah. Akhirnya dia menemui Ratanca di wismanya. Ratanca juga nampak sangat gelisah. Ratanca, Semula aku juga merasa berdosa, merasa bersalah. Tapi akhirnya aku menyadari, kita ini kan hanya penggawa-penggawa kecil. Benar, Rakuti. Kita hanyalah para kawula. Tapi setidak-tidaknya, racun itulah yang membuat Gusti Putri jatuh sakit. Ratanca, sampai berapa lama racun itu akan bekerja? Aku sudah menjelaskannya kepada Gusti Ramapati. Aku ingin tahu soal racun itu, Ratanca. Untuk apa kau ingin tahu, Rakuti? Aku ingin segera melewati saat-saat yang meresahkan ini. Oh. Racun itu bernama racun panasa, Rakuti. Bahan dasarnya terbuat dari getah pohon panasa. Jika racun itu dibubuhkan setiap hari, terus-menerus, maka orang yang meminumnya akan meninggal setelah 40 hari. Racun itu bekerja sangat lamban dia akan membunuh seseorang secara perlahan-lahan. Hmm. puluh hari. Kalau begitu kita masih harus menunggu 20 hari lamanya. Iya. Kita memang masih harus gelisah 20 hari lamanya. Aku sebenarnya ingin menolak tugas itu, Rakuti. Sama, sama. Aku sebenarnya juga tidak sampai hati mengerjakannya. Tapi bagaimana kita bisa menolak Ratanja? Kecuali kita tidak ingin lagi bekerja di Istana Majapahit. Dan kemudian menjadi buron Gusti Ramapati. Oh, iya. Baru pertama kali ini aku merasa berdosa besar. Biasanya aku membuat ramuan untuk mengobati seseorang. Dan sekarang sebaliknya. Aku harus membuat ramuan justru untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ah, baiklah, Ratanja. Terima kasih atas keteranganmu. Selamat malam. Oh, Rakuti, tunggu dulu. Tiba-tiba aku mempunyai pikiran lain. Hmm? Sebenarnya kita bisa mencegah jangan sampai racun itu terus bekerja dan akhirnya membunuh junjungan kita sendiri. Oh. Apa maksudmu Ratanja? Uh, kalau sekarang ini racun itu dihentikan, hmm? Luh Jinggan tidak membubuhkannya lagi ke dalam cangkir minuman. Kukira Gusti Putri masih akan bisa selamat. Sudahlah, Ratanja. Kita sudah terlibat sejak awal. Kita sudah ikut permainan ini. Lebih baik kita terus menghadapinya sampai permainan selesai. <laughs> Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Nanti kau susah sendiri. Oh, Gusti Ramapati. Mengapa aku bisa bekerja pada orang seperti Gusti Ramapati? Beliau memang sangat baik kepadaku. Tapi watak dan sikapnya aneh. Tingkah lakunya juga aneh. Kadangkala aku merasa seperti mengabdi pada seekor binatang yang buas dan kejam. <sighs> kakang? Kakang Ratanca? Oh, kau sini. Ada apa istriku? <sighs> Lihatlah Kakang, kalung perhiasan ini sangat indah bukan? <laughs> Bagaimana menurut pendapatmu? Apa aku pantas mengenakannya? Ah, ini aku tidak tahu soal kalung perhiasan. Janganlah kau bertanya padaku. <gasps> Kakang, akhir-akhir ini sikapmu padaku terasa dingin. Ada apa, Kakang? Kau bukannya membantu memecahkan masalahku, tapi malah mengganggu. Kau punya masalah apa? Sudahlah. Aku ingin sendirian. Aku ingin duduk sendirian di sini. Kakang, jangan kau kira aku tidak tahu. Aku tahu apa yang sedang berkecamuk dalam pikiranmu. Kau pasti sedang menyesalkan ramuan racun itu, bukan? Aku mendengar apa yang sedang kau bicarakan dengan Tuan Rakuti. Kalau kau tahu, kalau kau bisa memahami persoalanku, ayolah Prahar sini. Bantulah aku. Sudah selayaknya seorang istri membantu suaminya memikul beban. Sebenarnya, kau tidak mempunyai beban apa-apa, Kakang. Beban itu hanyalah pikiran-pikiranmu sendiri saja. sini. sekarang ini Gusti Putri sedang sakit. Kau tahu apa sebabnya, bukan? Gusti Putri sakit karena racun buatanku. Racun buatan Ratanca, tabib istana ini. Kau kan hanya sekedar mengerjakan tugas Gusti Ramapati, Kakang. Memang. Aku hanya sekedar menjalankan tugas. Tapi hati nuraniku tidak bisa menerima. Ah, tapi kau sudah mengerjakannya kan? ini, kau jangan menggoda aku. Aku bersungguh-sungguh. Aku menyesal telah menerima tugas itu. Seharusnya aku berani menolak. Kalau kau berani menolak, kau pun tahu apa akibatnya. Kakang Ratanja, benar apa yang dikatakan Tuan Rakuti. Kita semua sudah terlibat dalam permainan ini dan kita harus menghadapinya sampai selesai. Jangan lemah, Kakang. Kau harus kuat. Aku tidak senang mempunyai seorang suami yang lemah. Raharsini, aku selalu ingat apa yang pernah dikatakan Bapak Wong. Pikiran Ratanca menerawang jauh. Tiba-tiba dia teringat pesan-pesan almarhum Bapak Wong. Praharsini, istrinya, berusaha memberikan pendapatnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.